Qala Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala alamatus sholah alamat solehnya seseorang kapan seseorang itu dikatakan soleh para ulama berselisih pendapat walaupun tentunya semuanya kembali kepada asal makna yaitu soleh artinya baik kapan dia dikatakan soleh ada yang mengatakan kalau dia itu jama'a bainal ilmi wal amal menggabungkan antara ilmu dan amalan itu dikatakan soleh yang lain mengatakan man ada hak Allah wa haqqal ibad. Orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba. Sama, itu semua memang soleh. Maka itu definisi yang saling melengkapi. Sekarang apa alamat seseorang itu adalah orang soleh? Kalau yang bagi hulu bito atillah Kita harusnya menyibukkan diri dengan taat kepada Allah wa tauhidih dan menunggalkan Allah wa talabil ilm menuntut ilmu wa qiraatil Quran membaca Al-Qur'an wa da'wati ilallahi Allah taala mengajak orang kepada Allah taala bil kitab wa sunnah dengan apa dengan Alkitab wa sunnah bukan dengan semata-mata rokyu bukan semata-mata kisah-kisah palsu dengan ya, nggak boleh ya kisah palsu nggak boleh atau yang lain-lain tapi dengan ajaran Alkitab wa sunnah ala fahmi salaf sesuai dengan pemahaman para salaf wal hadru dan kita harus menghindar minat taklidi al iqlidi yaitu taklid yang mengikat iqlidi yaitu yang betul-betul mengikat leher kita wajar kita tanya bagaimana pendapat ulama bagaimana hujah mereka dalil mereka itu bagus karena memang kita itu dipimpin oleh para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul Quran kalau kalian tidak tahu. Wajar kita bertanya. Kita ingin tahu ini pendapat siapa saja. Bahkan para ulama besar pun mereka menukilkan ini pendapat jumhur, ini pendapat ulama mazhab ini. Tetapi apa? Bukan taklid. Bukan membebek, tidak tahu bagaimana harus berbuat. Makanya Abu Hanifah sendiri mengatakan la yahilu ahadin an yattaba an yattabi'a hatta ya'lama min aina afatna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengikuti ucapan kami sampai dia tahu dari mana kami mengambilnya. Jadi mengambil ucapan dia dengan apa melihat apa hujahnya. Oh hujahnya demikian demikian. Baik. Qal e, wa huwa apa ini ma dha'ufa. Wa huwa ma dha'ufa walillahil hamd. Allah alam, anak tak paham ini maksudnya ma'adha'ifa, sesuatu yang lemah. At-taqlidul madhabi, taklid kepada madhab. Wa taklidul asr, yaitu taklid kepada masa. Oh, iya, zaman sekarang nggak nggak sesuai itu untuk orang pakai cacar nggak sesuai lagi, orang sibuk jenggot nggak sesuai, orang sudah pada terbang ke ke, ke bulan, kalian masih sibuk hadza sana Ini zamannya sudah bukan zaman onta kata dia. Hmm. Terserah zaman kemanapun paling kalian kemana ke kuburan lagi. <laughs> Terbang jauh-jauh ke planet Pluto, ujung-ujungnya masuk kuburan juga. <laughs> Yang bermanfaat setelah itu apa? Ketaatan kepada Allah. Makanya di alam kubur nggak ada pertanyaan kalian hafal itu tidak, hafal rumus Einstein. Kalian hafal tidak bagaimana cara menghitung kecepatan kalau memasuki sabuk van Allen? Nggak ada pertanyaan gitu-gitu. Tanya apa rob kamu? Eh, siapa rob kamu? Apa agamamu? Dan seterusnya itu yang ditanyakan al-mutawwar yaitu yang yang telah mutawar artinya adalah menaik yaitu peradabannya sudah tinggi sudah maju ya mutawar artinya maju pada zaman yang telah maju kata mereka istilahnya taklid dan memang kenyataannya walaupun mereka mengatakan kami merdeka sebenarnya mereka taklid buktinya apa masih pakai apa pakai jati yang di leher itu apa itu namanya Iya pakai tail itu taklid sebenarnya diikat lehernya karena taklid itu dari ada yukol itu dan yaitu apa? Ja'lu fil unuq halaqah, yaitu meletakkan ada sebuah lingkaran di dalam leher. Hmm. Di leher itu namanya taklid. Nah, mereka bilang sudah maju ternyata apa? Mau diikat lagi lehernya. Ke at-taqlidul hisbi. Bahkan ini dikatakan eh, Syekh ini lebih buruk daripada taklid mazhabi. Karena taklid mazhabi itu tetap mereka berusaha ikut kepada siapa? Ulama-ulama besar, ulama yang ahli agama. Sementara taklid hizbi, siapa yang mereka ikuti? Orang-orang yang malas ibadah, orang-orang yang justru mendekatkan muslimin kepada orang kafir, orang-orang yang mengagungkan Paulus. Nah, itu taklid hizbi. Makanya memang lebih buruk kata Syekh Mukbil. Taklid hizbi itu. Awil jam'i atau taklid kepada kepada jam'iyat. Karena banyak dari jam'iyat itu kalau kalau tidak kalau tidak eh, kalau didiamkan nanti mereka betul-betul akan membuat apa membuat membuat yang namanya apa itu namanya istilahnya bayat dan itu banyak terjadi ada bayat hmm. bayat terhadap jamaat eh, terhadap jamiah walaupun alasannya ini sekedar janji setia saja atau sumpah kerja sebenarnya dia itu bayat lagi fakulluhu la yaf'aluhu illa ghabi itu semua tidak dilakukan kecuali orang yang tolol au asabi atau orang yang fanatik, fanatik yang batil tentu maksudnya. Kama yaqulu Imam Tahawi rahimahullah. Kemudian apalagi kewajiban kita wa badlu muhajin nufus dan kita mencurahkan kemampuan jiwa. Mahaj kemampuan atau ke, kebesaran, kebesaran jiwa wa karo imil amwal dan harta-harta yang mulia fi sabilillah ke jalan Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan sampai kalian meninfakkan dari apa yang kalian cintai. Fisabilillah. Bukan berarti seorang dai mengajak mengajak pengikutnya untuk membayar dia bukan tapi maksudnya adalah menyemangati semua sama-sama bersemangat menolong agama Allah sesanggupnya wa nusrati dini ini fi saya fi nusrati dini Takdirnya Di dalam menolong agama Allah, menjihadil kafirin yaitu memerangi orang kafir. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa ja'watin ila Allah taala. Dan dan berdakwah ke jalan Allah taala. Wa jihadil mubtilin dan memerangi para ahli batil. Ini lebih berat. Sebagaimana para ulama mengatakan, jihadul munafikin itu lebih berat daripada jihadul kafirin. Orang kafir jelas, orang munafik susah kata Ibnu Qayyim karena dia ada di sekitar kita dan dia masih mengutapkan kalimat-kalimat kita sehingga susah untuk kita memerangi mereka. Min du'ati syarri itu dari kalangan para pengajak kepada kejelekan. Orang-orang yang mengajak kepada ikhtilat, Orang-orang yang mengajak untuk apa? Untuk tidak usah peduli dengan agama. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan kita kembali kepada sifat asli kita, yaitu apa? Sifat sifat manusia yang seperti binatang itu. Tidak ada lagi agama. Kata mereka agama itu adalah pengkotaan, membuat manusia jadi terkotak-kotak. Kita disuruh untuk taat pada Allah, bukan jadi binatang. Wa ulama isu, mereka semua adalah para duatil mubtilin, ulama-ulama yang jahat minal muslimin. Ya memang dari kalangan muslimin tetapi merusak. Dan banyak dari mereka ini yang merusak para umarok. Jelas umarok sendiri fasik. Sebagian dari mereka fasik dan pelaku dosa besar. Tapi apa yang membuat mereka berani melakukan itu? Ulamanya. Seperti di zaman siapa itu Hisham bin Abdul Malik yang memerintah setelah zaman siapa Umar bin Abdul Aziz yang mana Hisham ini sangat apa sangat hormat kepada Umar bin Abdul Aziz dan ketika Umar meninggal dan digantikan oleh Hisham, Anda lupa digantikan langsung atau sedikit setelah itu, maka Hisham ber, berkhutbah di hadapan masyarakat, aku akan melanjutkan jalan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Tapi kemudian apa? Ada sekitar 500 ulama su yang bersumpah di hadapan beliau bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Taala itu telah menghapus dosa para pemimpin. Sehingga apa terserah berbuat apa. Itu ulama su itu yang memang jahat membuat pemimpin jadi berani untuk maksiat, berani untuk melanggar e, ketaatan kepada Allah dan sebagainya. Ini yang menghiasi. Nah, mereka itu yang Allah Ta'ala ancam dengan apa? Tidak akan mendapatkan e, telaga dari e, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jabir itu. Ini ulama su. Qal wa <clears throat> wa badlun nafas wal il mencurahkan jiwa dan mencurahkan kehormatan fisabili i'la'il ilhaq di dalam upaya untuk mengagungkan atau meninggikan kebenaran wa nusratihi menolong kebenaran sebagaimana kata Syekh Mufti rahimahullah qad waqafna anfusana fi kita telah mewakafkan jiwa kita di jalan Allah sebagaimana kata Syekhuna Yahya apa itu a'raduna a'raduna li sunnah bahwasanya kehormatan kami untuk menolong sunnah Qal wa ikhmadul batil dan juga wajib bagi kita untuk memadamkan kebatilan wa ihanatuh menghinakan kebatilan karena memang kebatilan itu adalah hina wajuila wajuilatiz zillatu wasadar ala man khalafa amri dijadikan kehinaan dan kerendahan itu kepada orang yang yang menyelisihi agamaku matlabun syar'iyyun syarif itu adalah tuntutan syariat yang mulia Nas'alullah an yaj'ala an yaj'alana min du'ati al-Islam an-nasihin al-mukhlisin. Kita mohon kepada Allah agar Dia menjadikan kita termasuk dari dai Islam yang memberikan nasihat dan dan ikhlas. Sebagaimana dijelaskan para ulama, tugas para tulabul ilm adalah apa sebagai sebagai pembantu para ulama menyebarkan fatwa mereka, menyebarkan al-haq, menyebarkan mansurat-mansurat, selebaran-selebaran para ulama dan sebagainya, menyampaikan fatwa dan seterusnya. Kita mendapatkan bagian dari doa ini insya Allah. Wa ani yakhzula wa ahlah dan kita mohon kepada Allah agar menelantarkan kejelekan dan para pelaku kejelekan. Jangan sampai kejelekan itu tertolong. Sawa'un kanu kafirin au mubtadiin. Sama saja apakah mereka itu orang kafir atau ahli tidak wa an yaj'alahum dan agar menjadikan mereka itu menjadi orang-orang yang hina. Hakirin, orang-orang yang rendah, zalilin, sama ya, semuanya sama, hina, rendah, dan sebagainya itu. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innal ladina wa rasulahu ula'ika fil azalin. Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itu berada di dalam kehinaan. Mereka adalah orang-orang yang hina. Baik. Innalladzina takhadul ijla sayanalhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil anak sapi sebagai sembahan, maka mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia dan kemurkaan. Dan mereka itu dan mereka itu ya demikianlah Allah membalas orang-orang yang membikin-bikin perkara baru. Kalau wa idza rajula yuhibbus sahabah dan apabila engkau melihat seseorang itu cinta kepada sahabat wa salihat tabi'in cinta kepada tabi'in yang soleh wa man ala nahjihim dan orang yang ada di atas jalan mereka kal imami Ahmad wa imami Syafi'i wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah wal imam Ibnu Al-Qayyim wal imam Al-Albani wa Syekhina al-imam Al-Wadi'i wa amsalihim mimman kana ala nahjihim dari kalangan orang-orang yang di atas jalan mereka fa'alamati salahihi wa khairih maka itu adalah alamat dia orang soleh dan orang yang baik karena tidaklah dia mencintai mereka dengan setelah kenal mereka kecuali karena mereka orang soleh dan pantas untuk ditiru sehingga berarti orang ini juga insya Allah adalah orang yang soleh berusaha menjadi orang soleh wa in ra'aitahu yubghiduhum tetapi kalau engkau melihat orang ini membenci para ulama tadi, au man huwa ala nahjihim atau membenci orang yang di atas jalan mereka, wa huwa laisa ala nahjihim dan orang ini tidak di atas jalan mereka, fa'lam annahu sahibu bid'ah. Ketahuilah maka orang ini adalah pelaku bid'ah. Sahibu bid'ah bukan sekedar pelaku tapi ahli bid'ah. Fahzarhu maka hindarilah dia wahadzir minhu dan peringatkan manusia dari dia. Oh, Masya Allah ini selesai ya. Hmm. Kaza yu'rafus salihu. Demikian pula orang soleh itu dikenal bidirasatihi fil madarijis salafi. Eh, fil madarijis kisalafiyah. Kalau dia belajar di sekolah-sekolah salafiyah. Kalau dia sengaja mencari sekolah alul bidah, maka tentunya apa? Berarti memang di hatinya ada penyelewengan. Kalau sudah dinasihati dan tidak mau. Mungkin karena subuhat, mungkin karena syahwat. Mencari uang yang banyak, dan sebagainya misalkan. Wa dan kalau dia itu cinta kepada madrasah-madrasah salafiyah wali ahliha cinta kepada para pemegang madrasah tersebut wa yu'raful mubtadi mubtadi itu dikenal dengan apa darasatihi fi madarisil mubtadi'ah di sekolah-sekolah mubtadi'ah wa hubbihi dan cintanya dia kepada sekolah mubtadi'ah wali ahliha dan kepada pemegangnya illa idza kecuali kalau dia bertobat min dalik dari perkara itu wa ta'allama alkitab wa sunnah inda ahlihima dan dia belajar alkitab wa sunnah kepada orang yang memang ahli dalam alkitab wa sunnah makanya ini makruf di kalangan para salaf mereka menilai seseorang dari apa di antaranya dari mana dia datang kalau dia datang dari Basrah maka mereka akan menguji apakah dia ini qadariyah atau tidak dia akan diuji masalah apa masalah beriman dengan takdir tak tidak. Seperti sampai itu Zaid bin Qudamah rahimahullah, beliau imam di sunnah wa fi riwayah. Walaupun ya wajar imam terkadang punya riwayat yang syadzah tapi beliau imam. Setiap kali ada murid datang dari Basrah, langsung beliau uji, apakah kamu beriman bahwasanya asyaqi man syaqiya fi batni ummih? Orang yang celaka itu adalah orang yang celaka di perut ibunya, maksudnya hadis yang itu tentang takdir itu sudah ada kalau dia mengatakan iya aku beriman, percaya tentang itu, terus disumpah. Betul, ini adalah akidahmu, kalau betul baru dikasih hadis. Kemudian kalau yang datang adalah dari penduduk mana misalkan dari penduduk Kufah akan diuji dengan apa kecintaan eh, akan diuji dengan masalah Syiah apakah dia termasuk orang Syiah atau tidak. Kalau dia itu datang dari wilayah Syam akan diuji apakah dia ini dari Nasibi atau tidak dilihat. Kalau dia itu datang dari Musil, akan dilihat apakah dia itu cinta kepada para ulama ahlu sunnah seperti Mu'afa bin Imran atau tidak. Seperti ucapan Imam Sauri. Dia mengatakan apa itu? Mengatakan, Intahinu ahla Musil di Mu'afa bin Imran. Karena Mu'afa bin Imran, imam besar ahlu sunnah di wilayah Musil. Musil, Musil ya? Irak juga. Irak juga. Ini menunjukkan apa? Memang tempat itu sangat berpengaruh Makanya Imam Nawawi walaupun beliau cinta sunnah karena memang sejak kecil dididik dengan apa? Pemikiran uh, Asy'ariyah dan Sufiyah sehingga beliau terpengaruh itu. Makanya memang lingkungan itu sangat berpengaruh, tempat pendidikan memang sangat berpengaruh. Qal hada mahsalu ma ini adalah kesimpulan dari apa yang kami inginkan minal aqidatil islamiyah sahihah dari akidah Islamiyah yang benar al-khalisati an syawaibil bidah yang murni dari campuran-campuran kebid'ahan wal mukhalafat dan penyelisian-penyelisian. Fanas Allah sabata alal haqq hatta mamat. Kita mohon kepada Allah kekokohan di atas kebenaran sampai mati. Wal afiyata fid dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Berarti besok insya Allah eh, acaranya adalah apa? Adalah ujian. Boleh buka kitab. Mungkin anak akan akan tulis akan bikin soal 20 nanti anak print sendiri dibagikan dikerjakan di sini dengan di rumah di sini aja 20 soal kalau bisa dapat marka 80 bagus nggak harus 100 anak-anak juga nggak apa-apa nanti jawab kalau dapat 50 pun sudah bagus boleh boleh buka kitab boleh buka Al-Quran soal-soalnya mudah-mudah ada di sini semua iya. Besok. Insya-Allah hari besok. Besok banci. Nanti pelaku-pelaku bid'ah ah, ni. Hmm? Nanti di akhir zaman mereka akan kembali kepada sunnah. Tak tahu ya. Bila turun Imam Mahdi. Kembali ke taufik dari Allah. Hmm. Kalau dapat taufik alhamdulillah kalau enggak ya salah sendiri. Yang penting syarat sah keimanan waktu itu adalah apa? Kalau memang sebelumnya dia sudah punya iman. Tapi kalau sebelumnya nggak beriman, imannya nggak dipakai, imannya tidak sah. Ketika datang Mahdi dan matahari terbit dari barat dan sebagainya itu.